Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke-5 tentunya sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu antum hafal antum? Hafal? Hafal atau enggak? Eh, bismillah. Antum dulu. نعم أحسنت تفضل تفضل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رسول. ليس عليه ليس عليه أمرنا فهو رسول. نعم أحسنت تفضل نعم حسن تفضل ونعم أيوة، فضل muslimin. Wa fi riwayatin lil muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa Naam, ahsan, tafadhal. Naam, barakallahu fikum. antum. Belum? Nah, barakallahu fikum. Khair insyaallah. Hadis ini barakallahu fikum sudah kami jelaskan kemarin bahwasanya amalan yang sehari-hari kita amalkan itu tidak terlepas dari dua timbangan. Tidak terlepas dari dua timbangan. Timbangan amalan dohir dan timbangan amalan batin. Timbangan amalan dohir sebagaimana hadis yang sudah kita hafal tadi itu. Jadi amalan dohir yang nampak kita timbang lagi. Cocok atau tidak sesuai atau enggak dengan ajaran Rasulullah SAW Timbangan amalan batin adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang pertama muttafaqun alaih apa? Innamal a'malu binniyat. Ini timbangan amalan batin. Orang enggak ada yang tahu niatnya orang. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Mana ada orang yang tahu niatnya, orang lain enggak tahu. Karena niat termasuk amalan yang batin, amalan tersembunyi. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani azakumullah jangan sampai terlupakan dua pendalilan ini. Paham ya? Timbangan untuk amalan zahir hadis Aisyah ummul mukminin yang sudah kita hafal tadi. Timbangan untuk amalan batin hadis Umar Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau, "Falaisa ihdathul bid'ah dalilan ala mahabbatir Rasul." Maka kata beliau, memunculkan perkara-perkara bid'ah itu bukan dalil cintanya dia kepada Rasul. Jadi kalau dia cinta Rasul itu tidak melakukan perkara bid'ah, tidak membuat perkara baru dalam agama. Harus semuanya sandarannya Al-Qur'an was sunnah, dalil. Kita lihat, bal dalilun ala bughdihi. Bahkan kalau seandainya dia ngaku cinta Rasul, kok malah melakukan perkara bid'ah, itu dalil menunjukkan bencinya dia kepada Rasul. Bayangkan itu. Jadi Syekh Salah Fauzan mengatakan kalau orang itu cinta Rasul kok malah melakukan bid'ah itu dalil yang menunjukkan bahwasanya dia benci Rasul. Paham ya? Karena konsekuensinya keharusannya kalau orang itu cinta Rasul, dia harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Mengambil nam teladan, bukan malah justru melakukan perkara-perkara bid'ah. Kita lihat berikutnya. Li'anna man kana yuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yattabi'uhu. Karena sesungguhnya orang yang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia mengikutinya. Jadi jangan sampai antum tertipu dengan apa? Dengan jamaah-jamaah yang seringnya pakai jaket itu ya, jamaah muji Rasul. Paham ya? Nama atau cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasul, tapi senang dengan para bid'ah jangan. Paham ya? Karena bukti cintanya kepada Rasulullah itu bukan dibuktikan dengan tulisan atau kaos atau jaket tadi dibuktikan dengan apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Wala yukhalifuhu. Maka kalau dia cinta Rasul, hendaknya dia mengikutinya dan tidak menyelisihinya. walau yuhditsul bid'ah dan hendaknya tidak membuat perkara-perkara baru dalam agama. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Bukti cintanya kepada Rasul adalah mengikuti apa? Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ucapan seorang penyair Qala syairu pantun ini atau puisi ini masyhurnya dinisbahkan kepada Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah. Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa itu? Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Perhatikan baik-baik. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu jujur, ini perhatian baik ya. Kalau seandainya cintamu itu jujur, tulus, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang cinta dengan orang yang dia cintai, dia akan mentaati. Paham ya? Seringnya kalau orang itu mencintai orang lain, dia akan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Bayangkan orang-orang yang jauh dari agama. Seorang lelaki mencintai, mencintai wanita misalkan. Wanita nyuruh apa saja, laki-laki nurut. Paham ya? Misalkan wanita tadi mengatakan, "Buktikan kalau seandainya kamu benar-benar cinta kepadaku." Akhirnya apa? Wanita tadi nyuruh laki-laki untuk apa? Masuk sumur. Masuk juga laki-laki tadi. Karena apa? Karena untuk membuktikan cintanya itu benar atau tidak tadi loh. Bayangkan itu. Itu cinta yang buta seperti itu. Nah, ini dipermisalkan apa? Kalau seandainya cintamu itu jujur, niscaya kamu mentaatinya. Sekarang kamu cinta siapa? Cinta Rasul, taatilah Rasulullah. Itu loh. Cinta siapa? Cinta Allah. Taatilah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau cintanya jujur. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang cinta nah dia akan akan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Itu sekedar ungkapan bahwasanya kalau dia cinta Allah, cinta Rasulnya, maka ikutilah syariat Allah dan Rasulnya. Naam. Wa fi riwayat tsaniyah di dalam riwayat yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Ini timbangannya perhatian baik-baik ini. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun. maknanya raddun maknanya mardudun, tertolak. Ditolak enggak diterima. Oleh karena itu kalau kita beramal yang dohirnya nampak seperti itu kita timbang dulu amalannya sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Kalau tidak sesuai dengan sunnah gak diterima walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas. Seperti antum misalkan ikut acara halal bil halal. Tahu acara halal bil halal enggak? Maaf-maafan. Saya setelah Idul Fitri biasanya ada acara halal bil halal maaf-maafan. Itu enggak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, kalau antum melakukan, nah ini, antum melakukan timbang dulu. Ada enggak syariatnya? Ada enggak dalilnya? Ada nggak perintahnya? Nggak ada, jangan dilakukan. Amalan yang tertolak. Orang minta maaf itu nggak nunggu setahun sekali. Tanya, Orang minta maaf itu kapan? Kapan saja dia berbuat salah minta maaf. Ngapain nunggu setahun sekali? Kan aneh kan? Itu pun nanti apa? Setahun sekali dia minta maaf katanya apa? Dilebur setahun yang akan datang akan setahun yang telah lalu misalkan. Allahumma musta'an. Ini perkara-perkara yang Nah barakallahu fikum perlu kita berhati-hati. perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah berupa perkara-perkara ibadah dihindari. Nah, jangan bermudah-mudahan. Karena sekarang ini banyakkan orang-orang terjatuh dalam perkara bid'ah itu karena mereka memiliki yang namanya istihsanat. Istihsanat itu menganggap perkara itu bagus dan indah padahal mungkar. Paham ya? Seperti mereka mengatakan acara memperingati Isra Mi'raj misalkan. Memperingati Isra Mi'raj mereka anggap bagus karena mengenang kembali bagaimana Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Tujuannya bagus mengenang kembali, tapi sarana eh, ritual ini nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Paham ya? Para sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pernah memperingati Isra Mi'raj. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu timbang kembali dengan apa? Timbangan syariat. Bagaimana apakah Rasulullah mensyariatkan atau tidak? Kalau tidak tinggalkan. Karena amalannya apa? Mar mardu tertolak. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Ar-riwayatul ula man ahdatha, yakni ahdatha ma lam yusarrihu Allah. Maksudnya barang siapa yang membuat perkara baru maksudnya bagaimana? Membuat perkara baru yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya. Wa riwayatus tsaniyah, riwayat yang kedua, lam yuhdis. Yang riwayat yang kedua tidak dia tidak membuat perkara baru. Riwayat yang pertama membuat perkara baru dalam agama. Riwayat yang kedua itu enggak membuat perkara baru, cuman Wa inna mattaba'a man ahdatsa amalan laisa alaihi amrur rasul. Yang kedua dia tidak membuat perkara baru, cuman mengikuti orang yang membuat perkara baru. Jadi mengikuti perkara bid'ah itu loh, dia enggak bukan yang bikin dia. Yang bikin bukan dia. Kalau pertama bikin membuat perkara baru dalam agama ini, membuat syariat baru gitu loh yang pertama. Kena. Yang kedua, dia enggak bikin syariat baru, cuman dia mengamalkan amalan yang apa? Yang tidak ada syariatnya. Paham soalnya bedanya? Nah, kita lihat. Wa inna mattaba'a man ahdatsa amalan laisa 'alaihi amru rasul. Akan tetapi maknanya adalah dia mengikuti orang yang membuat perkara baru dalam sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bihi sara Maka dia melakukannya, mengamalkannya. Dengan amalan tersebut dia menjadi orang mubtadi'. Jadi mubtadi' itu pelaku bid'ah pelaku bid'ah. Kebid'ahan ada dua jenis. Bid'ah yang sampai tingkatan kekufuran, orangnya menjadi kafir. Bid'ah yang tingkatannya dia hanya dikatakan fasik atau ahlul ma'asi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti bid'ah maulid. Bid'ahnya memperingati maulid Nabi. Itu orangnya enggak dikafirkan. Cuman dia terjatuh dalam perkara maksiat. Paham ya? Terjatuh dalam perkara maksiat. Enggak bisa kita kafirkan. Tapi seperti bid'ahnya apa? Bid'ahnya Syiah rafidah. Kelompok Syiah rafidah bid'ah Jahmiyah, itu bid'ah mukafirah, bid'ah yang sampai tingkatan apa? kekufuran. Mahfuz insyaallah ya. Seperti itu kita harus berhati-hati. Naam. Kita lihat berikutnya. Faman amila bil bid'ah fa huwa mubtadi'un wa illam yuhditsha huwa. Maka barang siapa yang melakukan amalan bid'ah maka dia dikatakan mubtadi' walaupun bukan dia yang bikin pertama kali. Jadi walaupun dia bukan yang bikin perkara bid'ahnya, tapi dia melakukan perkara bid'ah, eh, intinya dia mengamalkan perkara bid'ah maka dia dikatakan mubtadi' hati-hati nah barakallahu karena yang namanya mubtadi' itu seringnya sudah kami jelaskan berkali-kali ya pelaku bid'ah itu jarang sekali diberikan taufik atau tobat itu antum saksikan kalau kita hidup di kampung di masyarakat biasanya ya orang-orang pelaku bid'ah baga bagaimana dinasihati ngeyel biasanya karena menganggap perkara bid'ah itu ibadah gitu loh itu susahnya di situ karena dia sudah menganggap perkara bid'ah itu apa ibadah sehingga antum ingatkan berkali-kali pun enggak akan nurut biasanya kecuali memang kesadaran dan taufik dari Allah taala. Paham ya? Antum ingatkan coba. Pak, acara murid Nabi itu bid'ah apa? Enggak boleh. Wah, siapa bilang itu ibadah ini? Maulid Nabi itu ibadah mengenang kembali bagaimana sejarah lahirnya Rasulullah. Nah, menganggap perkara itu apa? Ibadah, bayangkan. Sulit dinasihati. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat itu lebih mudah nukobat. Karena nggak pernah hingga saat ini orang yang berbuat maksiat mengatakan maksiat itu apa? Ibadah. Paham ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Ada orang minum khamar misalkan, minum khamar haram, Pak. Ini haram hukumnya, nggak boleh diminum. Minum khamar itu ibadah. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Orang akan meyakini mengakui minum khamar itu maksiat sehingga mudah tobatnya. Berbeda dengan pelaku bid'ah tadi. Karena ini terbukti ya, antum coba aja nanti kalau nggak percaya <clears throat> nasihati orang yang sudah sering, sering melakukan bid'ah. Biasanya nolak, bantah, bangkang, banyak alasan. Karena menganggap perkara bid'ah yang dilakukan ibadah tadi loh, sulit. Oleh karena itu datang hadis yang semakna Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya bagaimana? Tidak memberikan taufik untuk segera bertaubat. Wa illa kalau taubatnya benar-benar taubat dengan syarat-syarat yang sudah sebutkan para ulama diterima taubatnya. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fiikum. Ya mungkin kalau di pondok kita enggak jumpa ya, tapi kalau antum hidup di masyarakat, biasa di kampung-kampung antum jumpai. Paham ya? Dijumpai. Kadang ngayal dinasihati, banyak bicara gini-gini. Karena menganggap perkara bid'ah itu ibadah dan itu. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa zakumullah berikutnya. Wa hadhihi fa'idatun 'azimatun. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, ini adalah faedah yang sangat besar. Ni Allah yaqula man yaqul agar orang Nah, barakallahu fikum tidak berkata ana lam uhdits syai'an. Nah, nah, agar orang tidak berkata apa? Aku tidak membuat perkara bid'ah kok. Aku tidak membuat perkara baru. Wa inna ma ana a'malu bima 'amila bihi man qabli. Akan tetapi aku hanya mengamalkan apa yang diamalkan orang-orang sebelumku. Nah, dia bukan yang membuat perkara bid'ah, cuma dia melakukan apa? Melakukan kebid'ahan yang dibikin oleh orang sebelumnya gitu loh. Sama saja atau enggak? Sama. Nah, kasusnya sama, cuman bedanya kalau orang sebelumnya itu yang bikin bid'ah, nah orang ini dia bukan yang membuat bid'ah, cuman dia mengikuti jejaknya mengamalkan amalan orang yang sebelumnya tadi itu. maaf soalnya ya. Padahal dalam beramal amalan ibadah, apa kemarin amalan ibadah, apa hukumnya? Ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Apa mana tauqifiyah, Ihsan? Apa itu tauqifiyah? Apa itu tauqifiyah? Apa tauqifiyah? Ibadah itu tauqifiyah apa tauqifiyah? Eh? Itu benar, cuman anak ingin tahu apa mana itu. Semua ibadah itu tauqifiyah. Nah, tauqifiyah itu apa? Nah, terhenti di atas dalil. Terhenti di atas dalilnya ingatnya tauqifiyah itu terhenti di atas dalil. Kalau ada dalilnya diamalkan, kalau tidak jangan. Paham ya? Jadi ibadah itu apa? Termasuk apa? Umurun tauqifiyah. Perkara-perkara yang tauqifiyah. Tauqif itu terhenti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum waqafa, yuwaqifu tauqifan. Paham ya? Jadi tauqif itu berhenti. Berhenti di atas apa? Dalil. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi enggak sembarangan. Antum kalau beribadah tanpa dalil enggak diterima. Karena hukum asal ibadah apa kemarin? Haram. Ibadah itu hukum asalnya haram sampai datang dalil. Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya orang yang apa kemarin salat subuh. Eh, salat subuh ibadah bukan? Ibadah. Tapi salatnya tiga rakaat. Haram enggak? Haram enggak ada dalilnya. Seperti itu. Perlu diperhatikan baik-baik. Jadi ibadah itu adalah amrun tauqifi. Apa tauqifi tadi? Terhenti di atas dalil tauqifi itu terhenti di atas dalil ingat-ingat itu pokoknya nanti kalau ditanya jawabnya sama nah jadi kalau biar sama ya dicatat paham ya maksudnya apa maksudnya itu tauqifiyah itu terhenti di atas dalil dalilnya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah nah seperti itu kita lihat berikutnya li'alla yaqula man yaqul ana lam uhdits syai'an wa inna ma ana a'malu bima 'amila bihi man qabli naqulu lahu kita katakan kepadanya hatta wa in ahdathahu wa 'amila bihi man kanu qablak famadama bid'atan fala yajuzu laka an ta'mala bih masyaallah. Kita katakan kepada orang tadi yang bergaya tadi, aku enggak bikin bid'ah kok. Cuman aku mengikuti bid'ahnya orang sebelumku gitu loh. Seakan-akan gitu. Kita katakan apa? Bahkan walaupun kamu bukan yang bikin bid'ah, tapi kamu ngamalkan amalan orang-orang sebelummu, selama itulah perkara bid'ah maka enggak boleh bagimu untuk mengamalkannya. Paham itu ya? Ini amalan mbah-mbah kita dahulu peninggalan nenek moyang kita katanya. Paham ya? Nenek moyang itu siapa, Abdurrahman? Nenek moyang itu apa? <laughs> pendahulu ya, pendahulu kita katanya. Yang kita ikutin bukan pendahulu kita yang tidak saleh, yang kita ikutin adalah para pendahulu kita yang saleh, para salafun saleh, yaitu para sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in. Itu yang kita ikutin. Itulah ajaran yang benar barakallahu fikum. Kalau kita kita, kita ikutin mbah-mbah kita, kebanyakan mbah kita itu alusun atau bukan? Eh, kalau mbah kita ya, nah barakallahu fikum. Tapi ikutlah generasi yang pertama. Generasi pertama sahabat. Berikutnya tabi'in. Berikutnya atba'ut tabi'in. Insyaallah ini generasi yang paling utama sudah. Generasi yang ditetap dengan apa? Generasi al-mufaddalah diberikan apa? keutamaan. Khairun nasi qarni summa ladzina yalunahum Sumaladina alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelah mereka siapa? Tabi'in. Kemudian setelah mereka siapa? Atba'ut tabi'in. Tiga generasi inilah yang diberikan keutamaan. Oleh karena itu kalau mengikuti ngikutin mereka. Jangan ngikutin nenek moyang kita yang enggak jelas siapa moyangnya, enggak eh, jelas juga siapa orangnya. Paham ya? Allahul musta'an. Barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azzani wazakumullah berikutnya. Fa in qala jika ada orang berkata, "Innama taqa'ul mas'uliyatu 'ala man ibtada'aha." Kalau ada orang bergaya berkata, itu nanti di akhirat yang ditanya itu orang yang bikin perkara bid'ah. Kalau yang ngamalkan bid'ah itu enggak ditanya. Tapi yang membuat pertama kali bid'ah itu yang ditanya katanya. Padahal kalau kita telusuri dua-duanya tanya enggak? Dua-duanya tanya, yang bikin perkara bid'ah juga ditanya, yang melakukan amalan bid'ah juga di Tanya gitu loh. Ini gayanya dia ngomong itu. Nanti mas'uliyah tanggung jawab itu nanti kepada orang yang membuat perkara bid'ah. Nah, qulalahu kita katakan pada orang tersebut al-mas'uliyatu 'ala man ibtada'aha wa 'ala man 'amila biha. Masyaallah 22 langsung. Eh? Tanggung jawab itu nanti dibebankan kepada orang yang pertama kali bikin bid'ah dan orang yang amalkan bid'ah. Walaupun dia nggak bikin. Belum. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Bid'ah di sini bid'ah secara apa? secara istilah secara syariat karena bid'ah terbagi menjadi dua secara makna makna secara bahasa makna secara istilah makna secara bahasa kullu ma uhdisa min ghairi misalin sabit setiap perkara yang dibikin perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya itu secara bahasa paham ya nah seperti misalkan pesawat kereta api sendok mobil. Itu sebelumnya nggak ada, itu perkara bid'ah secara bahasa. Itu nggak dibahas. Paham ya? Kalau antum bahas pusing kepala nanti. Antum naik pesawat haji, berangkat naik pesawat itu bid'ah juga. Kalau dibahas. Pesawat bid'ah nggak secara bahasa. Karena secara bahasa itu bid'ah itu sesuatu yang nggak ada dulu zaman dahulu itu loh. nggak ada contohnya sebelumnya. Namun yang kita katakan setiap bid'ah adalah sesat, itu bid'ah secara apa? Secara istilah kullu ma min ghairi dalilin la minal Qur'an wala minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Setiap perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diinginkan dengannya ibadah. Paham tidak? ya? Nah, itu perkara bid'ah yang dikatakan sesat. Katanya ada bid'ah hasanah, enggak ada. Bid'ah itu semuanya sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man 'amila 'ala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada syariatnya dari kami. Wa anta manhiyun 'anil 'amal bil bid'ah. Kamu itu dilarang untuk beramal bid'ah. Wa ta'rifu annahum manhiyun 'amma ibtada'uh. Dan kamu tahu bahwasanya mereka juga dilarang untuk membuat perkara bid'ah. Jadi dua-duanya larang ya membikin perkara bid'ah juga dilarang, mengamalkan amalan bid'ah juga dilarang. Jadi jangan sampai punya alasan, aku nggak bikin perkara bid'ah kok, cuman melakukan bid'ah. Sama aja kan sebenarnya. Cuman bedanya kalau yang pertama bikin, bikin perkara bid'ah, yang kedua ini ngamalkan perkara bid'ah yang dibikin oleh orang pertama tadi. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa berikutnya Fa kaifa tutawi'uhum wa ta'malu bi Bagaimana Nah barakallahu fikum engkau apa? Engkau seakan-akan na'am eh, membedakan mereka padahal engkau mengamalkan amalan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seakan-akan kamu bedakan ini yang dimintai tanggung jawab yang bikin perkara fitnah. Nah, Sedangkan yang melakukan fitnah itu enggak dimintai tanggung jawab. Kok bisa gitu loh? Padahal padahal sama-sama kebitahan gitu loh. Allahul musta'an. Fahadi fa'idatur riwayat tsaniyah, perhatikan baik-baik. Ini adalah faedah riwayat yang kedua. Annal amala bil Bid'ah huwa fi dzatihi ibtida'un wa illam yuhdisuha al 'amil. Ini kaidahnya bagus sekali ini. Bahwasanya beramal dengan perkara bid'ah itu secara zatnya sudah apa? Sudah ibtida' melakukan perkara bid'ah. Beramal dengan perkara bid'ah, perhatikan baik-baik. Beramal dengan perkara bid'ah secara zatnya itu sudah dikatakan apa? Dikatakan itu adalah perkara bid'ah secara zatnya. Walaupun dia bukan yang bikin. Nah, walaupun dia bukan yang apa? Yang membuat perkara bid'ah tersebut. Wa inna ma ahdatsaha ghairuhu walaupun yang bikin orang lain. Apa itu maksudnya? Jadi orang beramal amalan bid'ah itu sendiri sudah bid'ah itu loh. Paham ya? Walaupun bukan dia yang bikin perkara bid'ah itu sendiri. Contohnya, nah barakallahu fikum orang yang beramal mengikuti apa? enam ritual Maulid Nabi. Itu juga sudah bid'ah walaupun dia bukan pertama kali yang bikin apa? bid'ahnya Maulid Nabi misalkan. Apa maksudnya? Seperti itu. Kita lihat. Fa hadha haditsun 'azimun ma'a Ini adalah hadis yang agung. Bersama hadis innamal a'malu niat Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Naam, perhatikan baik-baik. Bersama hadis innamal a'malu niat Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Hadis ini timbangan untuk amalan apa tadi? Batin. Amalan yang batin. Amalan batin itu amalan yang enggak nampak niat. Ditimbang dengan hadis ini. Innamal a'malu niat Semua amalan tergantung dengan niatnya. Baik buruknya amalan tergantung dengan niatnya. Hasilnya pun apa? Tergantung dengan niatnya. Dan lihat, fahuma yadullan ala syartai qabulil amal. Maka kedua hadis tersebut menunjukkan atas dua syarat diterimanya sebuah amalan. Apa dua syarat tersebut? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Mohon insyaallah ikhwan fil din azza nazakumullah berarti sudah kita selesaikan hadis yang kelima. Nah, barakallahu fikum yang mana kesimpulannya hadis yang kelima sudah kami sebutkan Bahwasanya dia dijadikan barometer ukuran untuk amalan-amalan yang dohir, yang nampak. Ukurannya apa? Ukurannya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ter tertolak. Dilihat dulu amalannya. Cocok atau tidak dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham maksudnya ya? Kalau cocok laksanakan, kalau tidak jangan karena amalan mardut kalau nggak cocok. Ditolak amalannya. Untuk masalah amalan batin bagaimana? Dilihat pada niatnya. Innamal a'malu niat, Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah jangan dilupakan. Niat itu tempatnya di hati, sedangkan zikir tempatnya di lisan. Oleh karena itu anak ulangi berkali-kali kalau sholat gerakkan mulutnya jangan diam saja. Allahu Akbar. Diam aja jangan. Gerakkan mulutnya bacaannya itu dibaca. Orang sholat diam aja ini sholat ngapain, ngapain itu? Baca baca nggak tadi baca di mana di dalam hati bukan bacaan. Namanya Dalam hati cuma bisik-bisik aja itu. Paham ya? Istilahnya cuma bisikan-bisikan, rencana-rencana saja. Jadi kalau sholat itu digerakkan mulutnya. Walaupun na'am kalau fikum nggak suaranya keras karena gerakan mulut itu kan ada dua kemungkinan. Keras suaranya, pelan suara, intinya gerak. Buktinya Rasulullah ada ketika membaca salah satu bacaan dalam sholat, nah gerak mulutnya hingga kelihatan apa? lehyahnya bergerak juga. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Kalau sholat jangan diam saja. Ingat-ingat, sholat jangan diam saja. Jangan mikirin yang lain-lain. Fokus karena sholat itu menghadap siapa sih? menghadap Allah Subhanahu wa taala. Eh? Jangan banyak gerakan-gerakan yang kira-kira na barakallahu fikum, nah mengurangi kesempurnaan solat, eh? Na barakallahu fikum. Kalau misalkan di bawah kaki gatel, enggak perlu tangannya garuk ke bawah, cukup pakai kaki garuknya misalkan. Seperti itu. Jangan deg deget naik turun, naik turun, naik turun. Paham ya? Dihindari seperti itu. Nah, karena apa? Karena solat <clears throat> itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kaidah dari ya, an-niyatu mahaluha fil qalb wa dzikru mahaluhu fil lisan. Niat tempatnya dalam hati. Enggak perlu kalau antum salat nawaitu an usolli dzuhra arba'a raka'atin. Enggak perlu dilaporkan seperti itu. Kenapa? Karena orang itu kalau dari rumahnya mendengar adzan zuhur, dia pergi ke masjid, itu mau ngapain? Mau salat zuhur kan? Enggak perlu dilaporkan lagi niatnya, cukup di dalam hati niat itu. maksudnya? Nah, barakallahu fikum kita katakan seperti itu. Adapun kalau zikir tadi Bacaan-bacaan sholat itu upayakan tetap dilafatkan. Jangan diam aja gini. Karena banyak yang seperti terjadi banyak. Bukan apa? Bukan hanya orang-orang awam saja ahlu sunnah pun kadang seperti itu. Makanya dihindari kalau sholat dibaca-bacaannya. Pikirannya pikiran yang kira-kira mikirkan hutang, mikiran ini itu nanti lagi. Fokus sholat, Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik karena terkadang orang seperti itu, banyak pikiran dan sholat diam aja. Nih Diam aja sampai selesai. Salamun. wah. Hindari ya seperti itu ya. Baca. Dibaca barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena Naam bacaan solat termasuk zikir sehingga kalau antum bacaan dalam hati enggak diterima. Jangan sampai solat kita sia-sia barakallahu fikum. Solat duhur empat rakaat ternyata enggak diterima gara-gara apa? Tidak baca apa-apa. Ditanya baca apa tadi? Baca semuanya kok. Di mana baca dalam hati enggak diterima. on, mufhimun. Eh, diucapkan yang namanya kalam itu. Paham ya? Bukan semata-mata yang di dalam hati ini bukan. Na'am barakallahu fikum. Itu kesimpulannya dan juga faedah yang berkaitan mengenai nah bahwasanya amalan amalan kita yang kita lakukan di dalam sehari-hari itu perlu ditimbang lagi dengan dua timbangan. Timbangan apa dan apa? Nah, timbangan batin dan timbangan zahir. Timbangan batin hadis yang mana? Innamal a'malu binniyat timbangan yang dohir hadis yang mana? Naam barakallahu fikum man amila amalan laisa alaihi amruna fawraddun. Amalan itu kalau tidak didasari dua syarat yang inti enggak diterima. Dua syarat diterimanya amalan tadi apa? Antum ah, Ahmad? Ikhlas dan mutabah. Orang beramal ikhlas di amalannya tapi enggak mutabaah diterima enggak? Enggak terima. Atau sebaliknya orangnya beramal persis dengan yang Rasulullah amalkan tapi enggak ikhlas terima enggak? Enggak diterima. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memahami. Kita ambil satu hadis saja barakallahu fikum berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah al-haditsus sadisu. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, mudah dihafal dan sering didengar. Hadis mengenai tiga perkara yang perlu diperhatikan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara dua perkara ini ada yang samar-samar. Ini halal atau haram? Paham ya? Yang seperti ini bagaimana nanti solusinya kalau menjumpai seperti itu? Enggak jelas halal atau haramnya, lebih baik kita menghindar. Paham ya? Hati-hati di pojokan sana itu, misalkan ada orang jual bakso. Baksonya itu terbikin dari daging babi katanya. Misalkan aja ya, kemudian dia ragu, masa sih karena enggak percaya. Dia malah ke sana dia. Malah ke sana malah mencicipi, ternyata benar Nah, ini hati-hati ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau perkara yang samar, meragukan jangan didatangi. Dak yaribuk ila la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Jangan malah, wah, anak enggak percaya nyoba dulu. Nah, jangan. Kalau perkara yang sama tinggalkan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nanti akan kita baca hadisnya. Kita lihat berikutnya. Ani Nu'man al-haditsus sadisu, hadith yang keenam. Ini juga dihafal ya barakallahu fikum untuk eh, berikutnya setoran untuk yang hari berikutnya insyaallah taala. Ani Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nam kunyahnya Abu siapa? Abu Abdullah. Ani Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala banyinun, wa innal harama banyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Dalam riwayat lain, wa bainahuma umur mustabihat. Nah, memang sebagian matan di sini terkadang terputus-putus ya, tidak sesuai dengan matan yang aslinya ya. Nah, barakallahu fikum. memang mungkin riwayatnya berbeda-beda namun namun selama ini yang masyhur itu ada tambahan tambahan umurun gitu. Situ pemahaman ada enggak? Matan. Wa bainahuma umurun mustabihat dan antara keduanya enggak ada juga. Naam, ada umurannya. Naam. Dan di antara keduanya, antara halal haram itu ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak tahu. Perkara-perkara yang samar ini kebanyakan orang enggak tahu. Faman ittaqatu subhat, faman ittaqas subhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menghindarkan diri eh, berhati-hati dari perkara syubhat, sungguh dia telah berlepas diri, mensucikan agama dan kehormatannya. Gak menjerumuskan, sudah tahu itu syubhat, eh, samar, gak jelas halal haram, tinggalkan. Jangan malah kita menjerumuskan. Nah, itu berarti dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a syubhat dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Karena seringnya apa? Seringnya seperti ini. Sudah tahu syubhat jangan didatangi karena kalau didatangi malah justru dia terjatuh dalam perkara yang haram. Permisalannya kita lihat. Karra'i yara haulal hima seperti seorang pengembala kambing yang mengembala di sekeliling pekarangan orang. Biasanya kalau orang mengembala kambing di sekeliling pekarangan orang, itu nanti mau tidak mau kambingnya biasanya masuk ke pekarangan itu. Setelah masuk, otomatis orang itu juga akan masuk juga ke pekarangan itu untuk mengeluarkan kambing tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Karra'i yara al hima yusiku an yarta'a Seperti pengembala yang mengembala di sekeliling pekarangan orang, dikhawatirkan dia pun akan terjatuh masuk juga dalam pekarangan tersebut. Nah, ala ketahuilah wa inna likulli malikin hima. Bahwasanya setiap raja itu memiliki nam barakallahu fi wilayah-wilayah atau batasan-batasan. Memiliki istilahnya wilayah kekuasaan. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya batasan Allah Subhanahu wa taala, wilayah Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya jangan diterjang. Nah, perhatikan baik-baik, jangan diterjang barakallahu fikum. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging mudghah. Nah, barakallahu fikum idza salahat salahal jasadu kulluh apabila gumpalan tersebut atau sepotong daging tersebut baik maka jasad pun akan baik semuanya wa idza fasadat na barakallahu fikum fasadal jasadu kulluh maka akan apabila rusak nah daging tadi potongan daging tadi akan rusak pula seluruhnya apa itu ala wahyal qalb ketahuilah ya potongan tersebut adalah al qalb Qalb ini maknanya sebagian ada mengatakan hati, ada pula yang mengatakan jantung. Di dalam terjemahan itu apa itu? Hah? Arab ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas hati juga fungsinya sangat besar sekali perannya barakallahu fikum. Di situ apa terjemahannya? Ada terjemahannya nggak itu? Eh? Apa? Jantung hati. Di telinga satu itu. Enggak masalah. Yang penting barakallahu fikum nam ewa kalau jantung hati jadi satu ya enggak masalah jantung hati. <laughs> yang jelas sama barakallahu fikum itu fungsinya sangat besar sekali. Jadi kalau rusak hatinya rusak seluruhnya itu loh. Paham ya? Rusak jantungnya juga sama aja. Orang sakit jantung itu berbahaya sekali. Antum gertak sedikit aja kalau kaget meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kesimpulannya, nah barakallahu fikum baik buruknya suatu amalan terkadang tergantung dengan hatinya ini juga tadi. Kembali berhadis yang sebelumnya. Rawal Bukhari dan Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun untuk masalah penjelasan dan syarahnya kita tunda pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. alamin.